بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجران أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذاه شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه والوعك مكس الحمى وقيل الحمى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه Bismillahirrahmanirrahim. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ibn Mas'ud Nabi. Ibn Mas'ud berkata, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'ak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit panas. Wa'ak itu humma, sakit panas. Gultu ya Rasulullah innaka tu'ak. Aku berkata, ya Rasul, kamu sakit panas. Wa'kan syadidan, panas yang sangat. Kala ajal, ya. Ini aku, sesungguhnya aku diberi penyakit panas ini kama aku rajulani minkum sebagaimana diberi panas dua orang di antara kamu, double sakitnya Rasulullah itu rasanya. Jadi kalau nanti merasakan pegel-pegel badannya, Nabi itu lebih pegel kalau sakit. Gultu maka aku Ibn Mas'ud berkata dari annalaka ajran. Kalau begitu Anda mempunyai pahala double ya Rasul ya. Karena penyakitnya semakin berat. Kata Miqala ajal, ya. Dalika kadalik. Ya, seperti itu memang. Kalau double sabarnya ya tambah gede pahalanya. Mamin muslimin kemudian Nabi SAW menerangkan tidak ada daripada seorang muslim yusibuhu ada yang menimpa kepada orang muslim gangguan. Gangguan ini sekecil apapun. Diterangkan oleh Nabi syaukatun. Fama fauqaha satu duri atau di atasnya duri tadi itu. Eh? Bisa di atasnya itu yang lebih gede daripada duri atau yang lebih kecil daripada duri. Aneh ya? Bisa lebih gede daripada duri, paku misalnya. Atom misalnya atau lebih kecil daripada duri kesandung misalnya. Kebelicuk misalnya. Illa kafarallahu biha sayyiati kecuali Allah Subhanahu wa taala melebur dari orang dosa-dosanya. Bisyarat sabar ya, dengan syarat sabar. Bukan berarti sakat, Nih ya wahutat anhu dan di uh, taruh dijatuhkan anhu dari itu hamba dunubuhu dosa-dosanya kama tuhattu seperti ditaruh atau dijatuhkan eh, kama tahuttu seperti menjatuhkan asyajaratu pohon warakoha daunnya itu po pohon Hadis ini menerangkan bahwa para nabi itu bisa sakit. Hah, bisa sah? Sakit. Karena itu termasuk arad wajah izun fi hakimin aradin. Bisa sakit, cuma sakitnya para nabi tidak sampai mengganggu otak atau hati. Enggak sampai stres, enggak ada nabi stres. Atau mengganggu hati. Hah? sampai lupa diri nggak ada. Karena itu Nabi Allah Ayub walaupun sakitnya tadi itu sangat tapi penyakit tadi itu tidak sampai mengganggu akalnya atau mengganggu hatinya. Kalau dikatakan penyakit tadi itu Nabi Allah Ayub ketika dia sakit dia pasrah sama Allah. Dia mohon satu sama Allah. Jangan sampai ya Allah lisanku dan hatiku kena. Kenapa? supaya tidak terputus dikir lisanku dan supaya tidak terputus hatiku berhubungan denganmu subhanallah tujuh tahun Nabi Allah Ayub alaihissalam diderita sakit tadi itu tapi tetap sabar lisannya selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala eh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala ah jadi Nabi dikasih musibah dan musibahnya para nabi lebih gede daripada selain nabi. Jangan nanti anggap ah nah ini musibah dok ndak nikmat dok ente. Nih, iya. Wah, kalau jadi nabi kan enak. Kan jadi nabi loh. Jadi nabi itu ya lebih top musibahnya. Katakan asyadun nas ibtilaan atau asyadun nas balaan al-anbiya bilang. Paling kerasnya, paling banyaknya orang mendapatkan bala itu para nabi. Kenapa? Karena memang mereka maksusun bikamalis sabar. Mereka orang yang sudah dipilih oleh Allah dengan orang yang menjadi sabar yang sempurna. Hah? Demikian juga para aulia. Hah? Dikatakan ashabul kafir wa ja'alnahum a'immatan bi amrina lamma sabaru. Mereka jadi imam setelah menjadi orang yang sabar. Lah kalau nggak sabar nggak bisa jadi imam ini a'immah lamma sabaru wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu haddin azim yahtaj ila sabr ya, harus sabar orang kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan bahwa husulut sawab tadi itu bisa ber Orang itu mendapatkan pahala bukan karena penyakitnya atau musibahnya, tapi karena sabarnya. Ada penyakitnya, ada musibahnya, tapi nggak ada sabarnya nggak bisa jadi dapat pahala. Bisa sabar. Faham ya? Kemudian semakin besar balaknya dari Allah, harus semakin tinggi sabarnya. Hmm, Mamin Nabiin, awaliin, kamilin humilat lahur rayatuh illa udhi. Hmm, bukan hanya sekedar penyakit, malah eh, gangguan daripada kaumnya. Itu akan terjadi. Ya, karena itu harus dihadapi semuanya dengan as-sabar. Nah, kemudian Ibn Mas'ud selalu tanya kepada Nabi, Nah, selalu tanya. Ah, demikianlah segala sesuatu tadi itu tanya kepada gurunya, nggak ada masalah. Tapi jangan tanyanya sifatnya ta'annud. Nah, sifatnya karena memang untuk istifham, untuk minta faham. Bukan berarti mau mengejar, mau memojokkan, bercuma. Maafi barakah. Ilmunya yang ia dapat menghasilkan kibir. Ilmu yang ia dapatkan akan menghasilkan kesombongan dan ilmu kalau dibarengi dengan kesombongan halnya seperti iblis nanti mal'un. Karena iblis itu dikasih ilmu tapi dibarengi dengan kesombongan ana khairun minhu, didebat Tuhannya. Hah? Didebat Tuhannya. Jawabannya bukan Masya Allah inti orang yang alim enggak tapi wa, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin nantinya. Nah, karena itu eh, ketika mengajukan pertanyaan jangan untuk ngetes tapi istifham karena untuk meminta supaya faham. Wallahualam.